Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa naudhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Yang mendekatkan diri kami kepadamu Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Yang menjauhkan kami darimu Ya Allah berilah kami rezeki berupa kejujuran dan keikhlasan dalam perbuatan dan ucapan dan jadikanlah kami istiqamah ya Allah Allahumma amin Para pendengar setia Radio dakwah Islamiyah Dimanapun anda berada Semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Selalu tercurahkan kepada anda semuanya Allahumma amin <clears throat> InsyaAllah materi kita pada sore hari ini adalah tentang Manzilatus sholah fil Islam Kedudukan sholat dalam Islam Dan mudah-mudahan waktunya juga cukup Untuk membahas tentang hukum orang meninggalkan sholat Mengenai kedudukan sholat dalam Islam Sebagaimana kita semua telah mengenal Sholat adalah merupakan tiang agama Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau menyatakan hadis itu adalah hadis yang hasanun sahih yaitu wa amuduhu as-shalah yaitu tiangnya Islam adalah salat. Dan kita tahu rumah yang tidak ada tiangnya maka rumah itu akan roboh. Demikian pula orang Islam yang enggak salat, Islamnya roboh. Kemudian juga sholat ini difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam Isra dan Mi'raj. Ketika itu Allah memanggil langsung Nabi Muhammad SAW bertemu langsung di langit yang paling tinggi sana di Sidratul Muntaha. Tanpa perantara terjadi dialog antara Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW sampai akhirnya yang mula-mula 50 kali menjadi 5 kali atau 5 waktu. Ini semua menunjukkan e, pentingnya sholat, kedudukan sholat. Kemudian juga bahwasanya yang pertama dihisap dari amalan seorang hamba hari kiamat nanti adalah sholat. Parameternya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lainnya dianggap baik. Kalau sholatnya rusak, yang lainnya dianggap rusak. Awalu ma yuhasabu alihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah fa in saluhat amalih Wa in fasadat fasada sairu amali. Jadi parameternya salat. Yang pertama dihisab salat. Salatnya baik, semuanya dianggap baik. Salatnya rusak, semuanya dianggap rusak. Juga Rasulullah Muhammad SAW ketika hendak sakaratul maut, hendak meninggalkan dunia ketika sakaratul maut. Pada detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Di antara wasiat beliau adalah as-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum. Salat, salat, dan budak yang kamu miliki. Maksudnya harus sholat dijaga dengan baik, sholat dijaga dengan baik, dan jangan mendolimi budak, jangan mendolimi orang lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Sampai mau wafat pun yang beliau wasiatkan adalah sholat dan sholat. Kemudian juga sholat itu adalah menjadikan orang baik. Kalau ada orang itu baik, yakinlah sholatnya baik. Kalau ada orang Islam yang nggak baik, yakinlah sholatnya nggak baik. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 45, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, artinya kalau dia salatnya baik, pasti dia meninggalkan perbuatan keji dan pasti pula dia meninggalkan perbuatan mungkar kalau salatnya baik. Kemudian juga orang yang sukses adalah orang yang sholat dia khusyuk dalam sholatnya, dia menjaga sholatnya. Sebagaimana di dalam surat al Mukminun ayat nomor uh, 1-10 ya, rasyatnya orang sukses, 1-11. Di sana ada ayat, di antara yang berbunyi, Qad aflahal Mukminun alladina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi khusyuk dalam sholatnya. Eh, kemudian juga di ayat-ayat terakhirnya walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan orang sukses itu adalah orang yang menjaga salatnya, waktunya, kekhusyuannya dan yang lainnya. Kemudian juga masih di dalam Al-Qur'an tentang salat ketika dalam keadaan uh, takut ya. Jadi solat ini karena sangat penting baik orang mukim itu solat, orang musafir solat, keadaan aman solat, keadaan takut pun sholat, tetap sholat. Silakan Anda buka surat Al-Baqarah 238 239. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jadi di sini diterangkan supaya kita salat, menjaga salat. Kalau dalam keadaan khauf, sholat khauf ya, dalam keadaan takut, eh, takut perang yang genting ya, kita nggak mungkin bisa sholat dengan baik, maka tetap sholat walaupun sambil berjalan atau sambil naik kendaraan. Yang penting tetap sholat dan sholat. Jangan dibiarkan sholat itu lewat sampai waktunya habis. Ya, tetap. <clears throat> Jadi seperti itu, waktu perang juga di dalam Al-Qur'an itu ada di surat An-Nisa, tata cara surat sholat khauf, sholat ketika ketika perang. Bagaimana ketika musuh berada di belakang, ketika di depan. Ya, itu menunjukkan pentingnya sholat. Surat An-Nisa 102, 103. Jadi semua ini ya, memberitahukan kepada kita tentang kedudukan sholat dalam Islam. Kemudian juga orang-orang yang e, menyia-nyiakan sholat. Mereka itu adalah orang yang oleh Allah diancam dengan ancaman yang dahsyat, ancaman neraka. Sebagaimana di dalam surat Maryam ayat 59 fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya ya jadi ini orang yang adha'us salah menyanyiakan salat akan dibakar di neraka oleh Allah kemudian juga di dalam surat Al-Maun ayat 4 dan 5 fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun maka celakalah orang-orang yang salat yang dia yang mereka lalai dari salatnya jadi sholat celaka karena dia lalai dari sholatnya, lalai. Jadi sholatnya nggak khusyuk atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan Allah atau rukuk sujudnya nggak benar dan yang lainnya. Tata cara sholatnya tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena sholat ini permasalahan yang penting dan prinsip sehingga para nabi pun berdoa berdoa agar dijadikan Allah selalu mendirikan sholat dan juga anak cucunya <clears throat> termasuk Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 40 di antara doa Nabi Ibrahim adalah Rabbij'alni muqimash salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Ya Rabb jadikanlah hamba mendirikan salat dan juga anak cucu hamba Ya Rabb kami kabulkanlah doa kami Jadi beliau Nabi berdoa supaya di apa namanya supaya oleh Allah dijadikan mendirikan sholat beliau dan anak cucunya. Jadi semua ini para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun anda berada. Semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala tercurahkan kepada anda kapanpun dan dimanapun anda berada. Bahkan anak kecil sekalipun, anak kecil belum balik itu disuruh sholat. Umur 7 tahun suruh sholat, 10 nggak mau sholat dipukul. Pukulan yang mendidik, bukan melukai, bukan menimbulkan bekas. Ya. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna ashar wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashar. Perintahkan anakmu untuk salat ketika umur tujuh Umur sepuluh pukul untuk salat, pukulan yang mendidik. Padahal belum balik tapi disuruh salat. Ini menunjukkan pentingnya salat, salat dan salat. Dan uh, fardu kewajiban-kewajiban Allah yang pertama diwajibkan adalah salat. Periode Mekah salat ini. Jadi di Mekah itu kan dakwah tauhid, tauhid, akidah, akidah. Ah, tahun 10 kenabian di Mekah ada perintah sholat Isra dan Mi'raj. Sementara yang lainnya tentang zakat, puasa, semua itu di Madinah, periode Madinah. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Bahkan sholat juga merupakan ajaran para nabi. Semua nabi mengajarkan sholat. Ini juga menunjukkan pentingnya sholat. Ah, hanya saja mungkin tata cara sholatnya berbeda. Bahkan sebelum ada sholat lima waktu sekalipun. Ah, itu sudah ada sholat di periode Mekah, sholat e, dua rakaat pada waktu pagi dan sore. Ini semua tentang e, pentingnya sholat. Supaya kita benar-benar waspada. Dan tidak ada khilaf di kalangan ulama, kaum muslimin semuanya, tidak ada khilaf. Sholat ini wajib. Orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir keluar dari Islam, mengingkari. Eh, kemudian sekarang pembahasan kita setelah kita tahu begitu pentingnya sholat, sekarang hukum tariki sholat. Hukumnya orang meninggalkan sholat. Bagaimana hukum orang meninggalkan sholat? Hukum orang meninggalkan sholat. Uh, anna tarika sholati uh, ka, kafirun kufran akbar mukhrijan anil millah. Wazalika bidalalil kitabi was sunnah wa akwalis sahabah wa nadari sahih. Hukum orang meninggalkan sholat adalah kafir kafir besar keluar dari Islam, non-muslim. Semua ini ada dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ucapan para sahabat, dan juga dari uh, logika yang benar, logika dari akal sehat, semuanya. Mari kita lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang orang-orang musyrik, di surat At-Taubah, ayat nomor 11. Ini Allah bicara tentang orang musyrik ya. Kata Allah, fa intabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid nah, Jika mereka taubat, mereka mendirikan salat dan membayarkan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Saudaramu seagama. Jadi di sini orang musyrik kalau mau taubat, itu syaratnya adalah meninggalkan kesyirikan, mengerjakan salat dan zakat. Nah, kita lihat ayat ini agak mendalam sedikit. Kalau mereka tetap melakukan kesyirikan, ya mereka jelas ya, jelas syirik, tetap kafir. Kalau mereka sudah taubat, tidak melakukan kesyirikan, mereka beriman, tapi tidak sholat, tidak sholat. Maka berarti mereka tetap kafir, jelas, kafirnya tampak. Kemudian kalau mereka sudah taubat, lalu mereka sholat dan tidak membayarkan zakat. Eh, seakan-akan di sini tampaknya juga kafir, tapi mengenai apakah meninggalkan zakat ini juga kafir atau tidak ya. Yang jelas kalau orang yakin zakat itu wajib, lalu dia nggak mengeluarkan zakat, kafir apa tidak, ini khilaf memang di kalangan ulama. Ada pendapat yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Dan pendapat yang rojih, dia adalah dosa besar. Eh, dan dia tidak sampai kafir berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. karena kita sekarang bicara bicara sholat, maka kita tekankan ke sholat. Kalau sholat, tetap kafir. Jadi nggak sholat tetap kafir dia. Berdasarkan dalil-dalil pendukung yang lainnya. Dan nanti akan dibicarakan semuanya satu persatu dalil-dalil itu. Jadi ini semua menunjukkan tentang pentingnya sholat. Kemudian di dalam di dalam as-sunnah, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim dan yang lainnya, bainar rajuli wa bainal kufri terkus sholah. Atau dalam riwayat yang lainnya bainar rojuli wa bainal syirki wal kufri terkus sholah. Antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi orang kalau kalau tidak sholat kafir. Antara seseorang, seorang muslim itu dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah meninggalkan sholat. Coba cermati hadis ini. Di situ kata-kata kufur pakai alif lam. Bainar rojuli wa bainal kufri, bainal eh, syirki wal kufri. Ya, wal kufri. Itu kata-kata kufurnya pakai alif lam. Pakai alif lam itu lil ma'rifah. Dan para ulama mengatakan maksudnya ini kafir besar. Kafir yang benar-benar kafir keluar dari Islam. Jadi bukan kafir kecil ya. Yang lalu kan kita pernah bahas ada kafir kecil, ada kafir besar. Kalau ini kafir besar. E, adapun kalau biasanya nggak disebutkan alif lam itu kafir kecil. Seperti contohnya ya, yang lalu juga sudah kita bahas di awal-awal kajian Ramadan ini. Isnani finnasi huma bihim kufur. Ada dua perkara yang mana kalau manusia melakukan itu manusia kufur. Nah, ini kufur. Bihim kufrun tidak ada alif lamnya. Ini maksudnya adalah kufur amali, kufur amalia, kufur kecil nggak sampai keluar dari Islam. Apa itu? atau nufin nasab mencela nasabnya orang. Kemudian waniyaha alal mayyit meratapi orang mati. Ini Rasulullah mengatakan kufur tapi tanpa alif lam. Itu kufurnya kufur kecil, kufur amal, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau sholat itu kata-kata kufurnya pakai alif lam. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Jadi jelas ini tidak ada penafsiran lain kecuali kafir besar yang keluar dari Islam. Kemudian juga ada lafaz yang lainnya al-ahdul ladzi bainana wa bainam as-shalah faman tarakaha faqad kafar ya. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat, pada siapa meninggalkan salat dia kufur. Ya, kufur kembali kepada yang tadi yaitu pakai alif lam, kufurnya kufur besar. Itu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi juga di dalam hadis lain ada keterangan yang lebih uh, meyakinkan Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Hibban dan sanatnya sanat jayid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa nashatan yaumal qiyamah." Orang yang menjaga salat, maka hari kiamat dia mempunyai cahaya, mempunyai bukti dan dia selamat. "Wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la nashatan." Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak menjaga salat, maka dia tidak mempunyai cahaya, tidak punya bukti dan tidak selamat hari kiamat. Dan dia hari kiamat kumpul dengan Qarun, kumpul dengan Fir'aun, kumpul dengan Haman, kumpul dengan Ubay bin Khalaf. Artinya dia dia artinya kafir, kafir ya. Dia kafir. Jadi mereka tokoh-tokoh kafir. Kalau dia meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, dia kumpul dengan korun. Kalau dia meninggalkan sholat karena sibuk dengan kerajaannya, eh, dia eh, dikumpulkan dengan Fir'aun. Kalau dia meninggalkan sholat karena sibuk oleh kekuasaannya, oleh kementeriannya, jabatannya, dia kumpul Haman. Kalau orang meninggalkan sholat karena sibuk oleh perniagaannya, dia kumpul Ubay bin Khalaf. Tokoh-tokoh kafir semuanya. Jadi tinggal milih mau milih kumpul siapa. Kemudian juga dan ini juga merupakan hmm, pendapatnya para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ada ucapan dari uh, Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili rahimahullahu taala Beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkaha tarkahu kufrun eh, ghaira shalah." bahwasanya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang uh, suatu amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan orang kafir selain sholat. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau menurut syaratnya Bukhari Muslim. <clears throat> Artinya di sini jelas sekali bahwa para sahabat telah bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ini juga sahih ya, disahihkan juga oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Para sahabat sepakat tidak ada amalan pun kalau ditinggalkan orang kafir eh, selain sholat. Kemudian juga eh, banyak riwayatnya sahih. Jadi ini ijma sahabat ya, tidak ada khilaf di kalangan sahabat bahwa orang nggak sholat itu kafir, tidak dibedakan. Apakah dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat ataukah karena tahawunan, watakasulan, malas-malasan saja? Nggak ada bedanya. Yang jadi masalah bukan hatinya. Yang jadi masalah adalah dia meninggalkan sholat. Itu masalahnya. Jadi di antara para sahabat yang berpendapat orang meninggalkan sholat itu kafir ya. Di antaranya adalah sahabat eh, silakan dicatat. So, so, orang yang meninggalkan sholat sampai waktunya lewat. Sehingga dia dihukumi kafir meninggalkan dengan sengaja. Itu ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Mu'ad bin Jabal, sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Abu Darda, dan eh, sahabat-sahabat yang lain. Itu di kalangan sahabat. Kemudian juga di kalangan ulama ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Rahawai, ada Abdullah ibn al-Mubarak, ada Ibrahim an-Nakhai, ada Al-Hakam bin Utaibah, ada Abu Ayyub As-Sakhtiyani, ada Abu Dawud At-Tayalisi, ada Abu Bakar bin Abi Syaibah, ada Zuhair bin Harb dan yang lainnya. Dan yang lainnya, banyak sekali. Jadi itu mereka berpendapat orang meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, itu keluar dari Islam. Kemudian juga ada sahabat Abu Hurairah ya, sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Pendapat mereka itu anna man Eh, salat fardhin wahidah muta'ammidan hatta yakhruja waktuha fahuwa kafirun murtad. Bahwa orang yang meninggalkan salat fardu satu saja, meninggalkan dengan sengaja sampai waktunya habis, waktunya lewat dengan sengaja, dia kafir, dia murtad, keluar dari Islam. Dan yang lebih hebat lagi adalah wala na'lamu liha ula sahabati mukhalifan. Tidak ada yang menyelisihi sahabat itu dalam pendapat ini. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan orang meninggalkan sholat itu kafir adalah tentang sikap kepada penguasa yang dolim. Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan kita tidak boleh memberontak kepada penguasa yang dolim. Tidak boleh. Eh, tidak boleh memberontak kepada penguasa yang dolim selama mereka belum kafir. Kan Rasulullah memberitahu ya, nanti akan muncul penguasa-penguasa yang dolim. <clears throat> Nah, lalu para sahabat tanya, afala nunabiduhum bisayif? Ya Rasulullah, apakah kita memberontak mereka? Kata Rasulullah, "La uh, illa antarau kufran bawahan lakum minallahi fihi burhan." Jangan uh, kecuali kalau kamu sudah melihat uh, mereka melakukan kekafiran yang nyata dan kamu punya bukti-bukti dari Allah bahwa mereka telah melakukan kekafiran yang nyata. Ini satu riwayat. <clears throat> Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan la ma shalah atau la ma sallu. Jangan memberontak mereka selama mereka salat. Kalau kita gabung antara hadis ini dengan hadis yang tadi, berarti orang yang tidak sholat itu kafir dengan kafir-kafir yang nyata. Kafir yang nyata. Jadi Rasulullah mengatakan nggak boleh berontak selama uh, uh, kecuali kalau mereka benar-benar melakukan kekafiran yang nyata dan kita punya bukti dari Allah mereka telah kafir yang nyata. Dalam yang lainnya mengatakan jangan berontak selama mereka masih sholat. Berarti kalau nggak sholat itu sudah kafir dengan kafir-kafir yang nyata kafir besar. Jadi ini eh, para pendengar setia radio dakwah islaminya tentang hukum orang meninggalkan sholat. Bahaya sekali. Dan tidak ada pembedaan antara meninggalkan sholat karena malas-malasan atau karena karena dia itu mening, karena mengingkari. Karena biasanya ada yang mengatakan itu kalau meninggalkan sholat kalau juhudan. Juhudan itu kalau mengingkari kewajiban sholat. Sementara kalau tidak juhudan, kalau dia itu tahawunan atau takasulan, ya malas-malasan saja, sementara dia yakin sholat itu wajib, nggak kafir. Nah, ini nggak benar, ini nggak benar. Kenapa nggak benar? <clears throat> Tadi telah dijawab ya, bahwa kata-kata sholat pakai alif lam, yaitu menunjukkan kafirnya kafir yang besar sekali. <clears throat> Kemudian juga kalau ada beda pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kalau malas tidak kafir, cuma dosa besar. Maka kita punya rujukan. Rujukannya apa? Rujukannya adalah Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat ash shura ayat nomor 10. "Wa فِيهِ مِنْ min syai'in إِلَى اللَّهِ Kalau ada beda pendapat di antara kamu tentang sesuatu, kembalikan hukumnya kepada Allah, kepada Al-Qur'an. Apa kata Al-Qur'an? Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu juga dijelaskan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. <clears throat> Jika kamu ada perbedaan pendapat dalam sesuatu, maka kembalikan hukumnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Kalau kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada beda pendapat, kembali kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Bagaimana menurut Quran, bagaimana menurut Sunnah. Bagaimana menurut para sahabat. <clears throat> Dan sudah jelas, Al-Quran tadi telah jelas, Al-Hadis juga telah jelas semuanya, menyatakan kafir, eh, dengan kafir besar keluar dari Islam. Dan, kita, dan Rasulullah adalah manusia yang paling ngerti hukum Allah. Dan beliau juga manusia yang paling fasih dalam berbahasa. Bahasanya jelas, gamblang dan Rasulullah juga tidak mungkin membohongi kita dalam ucapan-ucapan tadi. Atau apakah ada orang yang ngaku dia lebih ngerti dari Rasulullah? Rasulullah bilang kafir, dia bilang nggak kafir. Ya, sudah jelas dan Rasulullah mengucapkan kafir tadi itu. <clears throat> Kemudian juga kan mereka mengatakan kalau orang uh, dia itu mengingkari kewajiban sholat baru kafir. Kalau mengingkari kewajiban sholat ya, walaupun orang itu sholat lima waktu dia sholat, tapi dia ingkari kewajiban sholat, kafir, nggak ada faedahnya dia sholat. Ini masalahnya, dia dia itu memang tidak sholat. Masalahnya bukan masalah hati, masalah perbuatan ini. Memang dia nggak sholat, baik dia malas atau atau atau memang mengingkari seperti itu. <clears throat> Kemudian juga biasanya mereka-mereka yang mengatakan tidak kafir itu membawakan hadit-hadit yang umum di antaranya bahwa nanti itu orang-orang akan dikeluarkan dari api neraka. Yang penting pokoknya di hatinya ada iman sekecil apapun keluar dari neraka. Walaupun belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Pokoknya keluar dari neraka. Ini hadis yang umum. Kita ada kaidah dalam ilmu usul fikih. Kalau ada umum, ada khusus. Maka yang khusus ini wajib dimasukkan kepada yang umum. Perkecualian. Jadi maksudnya tadi itu adalah tentang keutamaan iman, keutamaan tauhid orang yang bertauhid, orang yang beriman itu masih punya kesempatan masuk surga walaupun dia seandainya oleh Allah dihukum di neraka. Namun tentu saja dia itu orang yang sholat. Kenapa kok sholat? Karena dalil yang menyatakan orang tidak sholat itu kafir. Banyak sekali dalilnya. Banyak sekali. Jadi dalil-dalil umum-umum saja. Atau kebanyakan dalil yang tidak sohi yang dibawakan. Tidak sohi. Yang jelas-jelas tidak bisa dilawan dengan hadis-hadis yang sohi atau juga uh, keliru dalam memahami sebuah riwayat ya sementara riwayat-riwayat yang telah dibawakan tadi semuanya jelas dari Quran dari hadis ucapan sahabat ya, dan juga para ulama telah disebutkan siapa saja mereka Kemudian yang terakhir para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, semoga cinta, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tentu saja pintu taubat masih terbuka ya, pintu taubat terbuka. Ya, kalau mau tobat monggo silakan. Sebelum roh berada di kerongkongan, sebelum uh, matahari terbit dari barat, Allah menawarkan untuk taubat di dalam surat Maryam, surat Maryam 5962. min ba'dihim khalfun syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan yadkhuluna al-jannata jadi kata Allah, kecuali orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, mereka masuk surga. Dan mereka tidak didolimi oleh Allah sedikit pun. Jadi taubat. Eh, kemudian kalau orang eh, meninggalkan sholat, eh, berarti jatuh kepadanya hukum kafir. Ketika jatuh kepadanya hukum kafir, maka konsekuensi konsekuensi orang kafir itu ada padanya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ada dua. Ada konsekuensi di dunia dan ada konsekuensi di akhirat. Al-ahkam ad-dunyawiyah, ada al-ahkam al-ukhrawiyah. Konsekuensi di dunia yaitu tidak boleh nikah dengan orang kafir. Nah, enggak boleh nikah dengan orang kafir. Jadi kalau ada laki-laki enggak sholat, enggak boleh nikah dengan dia, dia kafir. Ada perempuan enggak sholat, enggak boleh nikah dengan dia, dia kafir. Nah, dia musyrik, kafir. Demikian pula, ya memang ini hukum yang harus tegas. Kalau ada suami istri yang satu nggak sholat, satu sholat, ya harus pisah. Ini hukum tegas ya. Kita bicara hukum. Hukum harus ditegakkan. Dan ini juga supaya orang waspada, harus hati-hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran uh, di surat Al-Mumtahanah ayat nomor 10. Ya ladina amanu in ja ja'akumul mu'minat Ya ayuhal ladina amanu إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن Allahu a'lamu biimanihin. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Ya, itu jelas. Orang kafir enggak boleh nikah dengan orang Islam, ya. Laki atau perempuan sama saja. Perempuan kafir enggak boleh nikah dengan laki-laki muslim. Laki-laki kafir enggak boleh nikah dengan perempuan muslimah. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah 221 wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sampai beriman. Jadi itu, nggak boleh nikah. Jadi kalau sudah terlanjur nikah, ya memang ya, harus dipisahkan. Kalau nggak ingin pisah ya sholat, harus sholat. Nah, jangan sampai nggak ingin pisah, tapi juga nggak mau sholat, nah, repot ini. Kalau nggak mau pisah, sholat, harus sholat. Kemudian yang kedua, jatuh kewaliannya. Jadi bapak kalau tidak sholat, dia tidak bisa menikahkan anaknya, jatuh kewaliannya, nggak sah. Karena la wilayata li kafir ala muslim. Tidak ada perwalian orang kafir atas orang muslim. Kemudian yang ketiga jatuh hak asuh. tu haqqihi minal hadana. Jadi jatuh hak asuh. Jadi kalau dia masih punya anak kecil-kecil ya, hak asuhnya jatuh kepada yang Islam. Tidak boleh jatuh hak asuhnya kepada yang kafir. Tidak punya hak asuh. Kenapa? Fala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Jadi orang kafir enggak boleh mengasuh orang Islam. Kemudian yang kelima, konsekuensi di dunia, eh, sembelihan dia itu haram dimakan. Kalau dia nyembelih binatang, sembelihannya itu haram dimakan. Karena sembelihannya orang kafir itu nggak sah. Sembelihannya orang kafir itu nggak sah. Ya, kecuali ahli kitab ya, ahli kitab ya, Nasrani, Yahudi sembelihannya sah. Itu nanti kita bahas ketika bulan eh, haji ya, masalah sembelihan. Sementara orang murtad sembelihannya nggak sah murtad ya keluar dari Islam. Kemudian konsekuensi yang kelima dia nggak boleh masuk Mekah dan Madinah. Itu tanah suci. Orang kafir, orang musyrik nggak boleh masuk. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 28, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal musyrikuuna najasun fala fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada." Ya, orang musyrik itu najis, nggak boleh masuk, nggak boleh mendekati Masjidil Haram, tanah suci. Adapun hukum-hukum eh, konsekuensi di akhirat, ya, al-ahkam al-ukhrawiyah di antaranya kalau dia mati la yughassal wa la yukaffan wa la yusalla alaih wa la yudfan fi maqabiril muslimin. Jadi kalau mati dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati dan tidak boleh dikubur di kuburannya orang Islam. Ya, dia kita nggak boleh doakan dia karena dia orang kafir non muslim, didoakan tidak boleh. Sebagaimana ayat di Al-Qur'an di surat uh, At-Taubah 111, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau ulikur walau kanu ulikurba." Ya, tidak boleh bagi nabi atau orang mukmin memintakan ampun untuk orang musyrik walaupun kerabatnya sendiri. Walaupun bapak atau ibu kalau mati dan mana enggak sholat, enggak boleh didoakan. Dia non muslim, kafir. Ini kita bicara hukum ya dan hukum harus tegas. Enggak boleh hukum itu abu-abu. Hukum itu harus hitam putih. Kemudian uh, juga ya tadi hari kiamat nanti dia kumpul dengan Firaun, dengan Haman, dengan Korun, dengan Ubay bin Khalaf. Itu konsekuensi di akhirat ya, kumpul dengan mereka. Ya, inilah jadi supaya kita hati-hati ya. Materi ini saya terangkan tujuannya adalah supaya kita waspada, hati-hati. Masalah sholat ini besar, masalah sholat ini besar. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Suami istri harus Eh, menerangkan masalah ini kepada pasangannya supaya lebih hati-hati lagi ya apalagi sholat itu adalah nikmat dari Allah sholat itu nikmat kita kalau sholat itu damai tenang tentram ya, sholat duhur sholat asar lima waktu sholat malam tahajud tenang damai tentram Rasulullah SAW mengatakan wajulat kurratu aini fi sholat dan dijadikan permata hatiku ada dalam sholat beliau sangat senang kalau sholat damai tenang kalau sudah masuk waktu sholat, beliau panggil sahabat Bilal. Arif bis sholat, iya Bilal, wahai Bilal. Eh, senangkan hati kami dengan sholat, adanlah kamu. Sholat itu nikmat. Eh, sholat adalah surga dunia. Kalau kita nggak sholat, kita rugi. nggak pernah masuk surga dunia. Itu tentang sholat. Dan insya Allah, eh, besok pembahasan kita tentang uh, ahamniyatul sholatil jamaah. Pentingnya sholat jamaah. Ini terutama bagi laki-laki ya. Insya Allah besok dilanjutkan itu. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Eh, dan insya Allah SMS-nya dijawab sesuai dengan jam masuknya yang sesuai dengan materi dan kalau waktunya habis ya mohon maaf berarti tidak terjawab dan boleh ditanyakan insya Allah besok semoga bermanfaat mudah-mudahan Allah menjadikan kita eh, lapang dada menerima kebenaran menerima al-haq dan istiqamah di atasnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin wa sallallahu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Demikian mitra pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama kajian Islamiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Saleh Hadromi dengan materi tentang kedudukan sholat dalam Islam dan hukum orang meninggalkan sholat. Dan Alhamdulillah sudah banyak SMS yang masuk dan akan kami bacakan menurut yang sudah masuk mulai awal akan kami bacakan mulai satu persatu. Tidak ya. Ya, Fadol. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus saya lakukan untuk ngajak sholat teman-teman kerja? Karena mereka tidak sholat semua dan mereka suka berkata-kata jorok dan selalu memperbaikkan firman-firman Allah dan salat kepada Rasulullah SAW. Doakan saya Ustaz agar tidak terpengaruh mereka. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Amin atas doanya, semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, pertama-tama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Anda sholat. Bersyukurlah kepada Allah. Dan teman-teman Anda Anda ajak sholat itu sudah baik. Sudah baik ya, dan jangan putus asa. Tugas Anda adalah mendakwai mereka dan mengajak mereka dan yang tidak kalah pentingnya adalah Anda harus punya benteng yang kokoh untuk tidak terpengaruh mereka. Karena Anda berada di lingkungan yang kurang baik. Anda harus uh, kuat. Anda harus menjadi seperti ikan di air tapi tidak ikut-ikutan asin. Ikan laut, ikan yang ada di di laut walaupun airnya asin tapi ikatnya enggak ikannya enggak ikut asin. Jadi Anda usahakan istiqomah. Dan kemudian juga doakan teman-teman Anda. Alhamdulillah uh, nasihati mereka mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak tahu ya. Karena biasanya orang itu nggak tahu juga. Yang penting Anda sabar dan dakwah butuh waktu yang panjang, usahakan istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan Anda istiqomah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya hidup kalau kita tidak istiqomah? Ya, fadal. Baik, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum orang berpuasa namun tidak pernah sholat? Sholatnya hanya pas hari raya saja, sukron dari Untung Suropati. Iya. Ya. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Bagaimana ini hukumnya? Orang dia puasa tapi nggak sholat. Yang jelas ya puasa boleh-boleh saja. Tapi ketika dia nggak sholat, maka puasanya nggak bernilai di sisi Allah, nggak bernilai, dia itu kafir. Ya puasa boleh-boleh saja, tapi ketika dia nggak sholat, puasanya nggak ada nilai di sisi Allah. Ya mudah-mudahan saja puasanya itu akan menyadarkan dia untuk mau sholat kembali. Mudah-mudahan. Ya, jadi orang puasa nggak sholat seperti itu. Ya mudah-mudahan saja puasanya dia akan bisa menyadarkan dia kembali untuk mau sholat lagi. Ya doakan Doakan mudah-mudahan mau sholat lagi dan mohon maaf kalau saya tegas uh, seperti ini karena memang inilah hukum. Hukum harus dijelaskan kepada umat, nggak boleh ditutup-tutupi. Supaya umat tahu, oh, supaya umat tahu hukum itu seperti ini. Ini dalilnya dari Quran, ini dari sunnah, jelas semuanya gamblang. Seperti matahari di siang bolong, jangan ditutup-tutupi. Ya, fadl Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus sholat tahiyatul masjid di waktu hari Jumat? Padahal khotib sudah naik ke mimbar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda dan semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Uh, uh, seorang ketika masuk masjid memang uh, disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid ya, walaupun khotib sudah berkhutbah di atas mimbar. Uh, kejadian seperti ini, kasus model kini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang khutbah, Lalu ada seorang masuk masjid dan duduk tidak sholat tahajud masjid. Lalu beliau menegur orang itu. Kata beliau, asalai taya fulan? Kamu sudah sholat wahai fulan?" Kala la, belum ya Rasulullah. Kala kum farka' rak'atain. Ayo, kamu berdiri dulu, sholat dulu dua rakaat tahajud masjid. Jadi tetap ya sholat tahajud masjid, cuman jangan diperpanjang sholatnya, sholatnya dipercepat saja. Eh, dengan tentu dengan tumak nina, dengan tumak nina karena kita akan mendengarkan khutbah yang hukumnya wajib mendengarkan khutbah itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang santun, dalam membaca surat setelah Al-Fatihah dalam sholat, apakah harus urut pada setiap rakaatnya sebagaimana urutan dalam Al-Quran? Bagaimana bila kami bukan hafidhawa? Jazakallah khairan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, mengenai membaca surat ya, surat ya, kalau surat ya, memang harus e, tidak harus urut ya kalau satu surat Al-Baqarah ya, memang harus urut dari Al-Baqarah ayat yang uh, mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Enggak boleh kita baca Al-Baqarah dari bagian terakhir lalu rakaat kedua Al-Baqarah bagian pertama pertama itu enggak boleh ya, satu surat. Adapun kalau beda surat itu enggak harus urut ya, enggak urut enggak apa-apa. Namun demikian ada surat-surat yang memang diharuskan urut. Diharuskan urut ya, karena Rasulullah selalu bacanya urut. Seperti misalnya surat uh, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la dan surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah itu harus urut karena Rasulullah bacanya selalu urut berarti memang itu urut. Kemudian juga seperti surat As-Sajdah dengan surat Al-Mulk dengan surat Tabarok itu harus urut karena Rasulullah selesai membacanya selalu urut begitu. Kemudian juga surat As-Sajdah pula dengan surat Al-Insan itu juga harus urut karena Rasulullah selesai membacanya urut seperti itu. Kemudian juga surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu harus urut. Karena Rasulullah SAW membacanya urut seperti itu. Kemudian juga surat Al-Falak dan An-Nas. Kul'audu berabil falak, Kul'audu berabil itu harus urut. Karena Rasulullah membacanya selalu urut. Jadi yang harus urut ya harus urut, yang yang tidak harus urut ya itu memang ijtihad ya. Pendapat yang benar itu adalah ijtihad para sahabat peletakan-peletakan surat-suratnya. Jadi enggak urut enggak apa-apa. Misalnya ah, satu contoh saja E, seseorang pada rakaat pertama ketika itu membaca uh, surat Ida Syamsu Kuwirat At-Takwir ya. Kemudian uh, rakaat yang berikutnya mungkin dia baca yang di belakangnya, baca uh, Abasa Watawalla itu enggak apa-apa. Hanya saja uh, rakaat-rakaat salat itu rakaat yang kedua dianjurkan bacaannya lebih pendek dari rakaat yang pertama. Jadi rokat semakin akhir bacaannya semakin pendek dari yang sebelumnya. Ya, mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah insya Allah. Kemudian berikutnya lagi uh, saya cari jamnya ya, jam masuknya biar urut. Ya, Fadol silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Ustaz, saya mau bertanya mengenai bacaan doa kunut pada waktu sholat witir. Allahumma ansurn fisya. Itu artinya apa Ustaz? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga uh, kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, mengenai bacaan kunut witir ada doa yang berbunyi Allahumma ansur al muslimina fisyishan wa fil Iraq wa fi Afghanistan wa fi Palestina Maksudnya itu adalah ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di Shishan. Shishan itu chestnya, di chestnya ya, di chestnya di Kosovo, di chestnya. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berada di chestnya, yang berada di Irak, di Afghanistan, di Palestina, itu mendoakan saudara-saudara kita karena memang mereka butuh doa kita. Mereka ditindas, mereka didolimi, mereka dianiaya, dan kita mampu hanya mampu kita membantu mereka dengan doa-doa. Ya, Baik, berikutnya. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Ustaz, Alhamdulillah saya diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah di dalam atau saya sempurakan sholat saya sesuai jumlah rakaat. Orang yang beriman kepada saya. Syukron. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, eh, pertanyaan yang kurang jelas ini ya. Iya. Maksudnya apa ya? Ya kalau memang Anda oleh Allah diberi kemudahan untuk bisa sholat berjamaah ya alhamdulillah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang besar yang memang patut disyukuri dan usahakan untuk istiqomah untuk selalu sholat uh, berjamaah bagi orang laki ya. Uh, yang jelas melaksanakan sholat wajib, sholat fardu bagi semuanya. Ini saya fokuskan e, masalahnya yang sesuai dengan materi ya. Ini ada yang bertanya juga masalah zakat. Untuk masalah zakat ditahan dulu pertanyaannya karena nanti ada materi khusus pembahasan masalah zakat. Ya, pantul silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dicintai Allah. Saya berusaha sholat dengan husuk, tapi kadang tidak bisa husuk. Apa sholat yang saya jalani tanpa husuk tidak diterima? Ya, terus? tidak terima pahala sholat wajib tadi. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang khusyuk itu membutuhkan membutuhkan perjuangan ya. Untuk khusyuk memang butuh perjuangan. Jadi yang penting adalah Anda berusaha terus untuk khusyuk. Usahakan terus untuk khusyuk. Ya, karena memang setan selalu goda ketika orang sholat. Usahakan selalu khusyuk. Perjuangan terus. Jangan mau kalah dengan setan. Dan memang benar masing-masing orang itu Eh, mendapatkan mendapatkan dari sholatnya itu tergantung kekhusyuannya. Jadi tergantung kekhusyuannya. Jadi kalau khusyuknya 90% pahalanya 90%. Kalau khusyuk 50% pahalanya juga 50%. Jadi dan seterusnya. Kalau nggak khusyuk ya nggak dapat pahala. Tapi yang penting Anda berusaha untuk selalu khusyuk ya. ya dikondisikanlah yang lalu kita sudah bahas panjang lebar 33 sebab yang menjadikan kita bisa khusyuk dalam sholat dan ada CD-nya Anda bisa memilikinya ada bukunya ya silahkan di apa dibaca dan didengarkan lagi mudah-mudahan bermanfaat insyaallah fadl baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz yang dirahmati Allah yang saya cintai karena Allah dalam salat berjamaah apakah seorang makmum diwajibkan membaca surat Al-Fatihah kalau imam bacaannya keras dalam rakaat ke satu dan kedua karena selama ini saya ketahui hanya diam saja. Mohon penjelasannya. Syukran wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah tercurahkan kepada Anda dan kepada semuanya dan semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Memang ini khilaf di kalangan ulama ya. Kalau imamnya itu bacaannya keras, Solat jahriyah namanya, apakah makmumnya juga wajib baca Fatihah? Ini khilaf. Dan pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, bahwasanya kiraatul fatihah itu uh, wa wajibah alal makmum fi salatil jahriyah wasirriyah. Bahwa baca fatihah itu wajib bagi makmum, baik salatnya bacaannya keras atau bacaannya pelan. Itu wajib. Uh, dalilnya adalah ketika Rasulullah sedang sholat, itu para sahabat ikut baca di belakangnya, sehingga Rasulullah sempat terganggu dalam sholatnya. Setelah selesai sholat, beliau mengatakan, Eh, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kamu tadi baca ya di belakangnya imam. Qalu na'am ya ya Rasulullah, kami baca. Lalu beliau mengatakan la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan diulangi lagi. Kalau di belakang imam jangan baca kecuali Fatihah. Jadi jangan baca surat ya, kecuali Fatihah tetap dibaca. Memang ada hadis yang, mengatakan wa idza qara'a situ. Kalau imam baca kamu diam. Kemudian juga ada ayat Quran yang mengatakan fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu. Kalau ada orang baca Quran dengarkan. Memang betul. Tapi ini bukan berarti menggugurkan Al-Fatihah. Fatihah tetap dibaca, dibaca. Baik bersamaan dengan imam, bareng dengan imam boleh, setelah imam juga boleh. Kecuali kecuali orang yang dia itu tidak mempunyai waktu dan tempat untuk baca Fatihah. Maka Fatihah bagi dia itu gugur, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Contohnya, ketika seseorang masuk di dalam sholat, imam itu eh, kita baca tetap eh, ya Allah Akbar, kita baru baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah imamnya rokok, Allahu Akbar. Nah, maka kalau kita meneruskan Fatihah kita, kita nanti akan terlambat gerakannya imam. Maka yang benar Fatihah kita diputuskan lalu kita rukuk ikut imam dan kita dinilai dapat satu rakaat itu. Fatihah kita gugur ditanggung oleh imam dalam kasus seperti ini. Atau juga ketika imam itu dalam keadaan rukuk lalu kita takbiratul ihram Allahu akbar lalu kita takbir rukuk Allahu akbar dan kita mendapatkan rukuknya imam sebelum imam bangkit dari rokok, maka ini rokaat kita dinilai sah, dapat satu rokaat. Walaupun kita tidak membaca Al-Fatihah. Karena Fatihah kita di sini gugur ditanggung oleh imam. Di sinilah berfungsi kata-kata yang berbunyi al-imamu dhamin. Imam itu menanggung, menjamin. Sebagaimana hadis seorang sahabat yang namanya Abu Bakrah yang kisahnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami dengan mudah insyaallah. Allahumma amin. Kemudian eh, Ya, sebentar ya. Jadi saya pilihkan yang Ya, silakan ini. Enggak apa-apa sesuai dengan bulan Ramadan. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah wanita puasa boleh motong kuku dan potong rambut? Pak Ustadz, alhamdulillah saya dan menerima adanya poligami. Padahal dulu saya tidak setuju. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi wanita puasa itu boleh ya, motong kuku, motong rambut boleh, tidak masalah, nggak ada hubungannya dengan puasa. Dan juga alhamdulillah Anda dulu uh, tidak setuju dengan poligami dan sekarang sudah setuju, alhamdulillah berarti Allah sudah melapangkan dada Anda eh, untuk menerima Islam secara total dan tidak sepotong-sepotong. Alhamdulillah. Fadol. Baik, berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika sholat kita masih belum bisa husu dan bagaimanakah supaya bisa husu? Dan apa hukumnya sholat jika sholat mepet jam masalahnya sholat asar mendekati maghrib. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana uh, kita bisa sholat khusyuk ya? Ya, ya pan bicaranya panjang ini. Yang jelas ada CD-nya ya, 33 sebab khusyuk dalam sholat bisa Anda miliki uh, yang pasti sebelum sholat dikondisikan. Jadi wudhu itu tujuannya mengkondisikan untuk masuk dalam sholat. Kemudian Anda juga berusaha untuk memahami bacaan-bacaan sholat, menghayatinya. Anda merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Dan Anda mengakui kehinaan dan kerendahan diri Anda atau diri kita sebagai manusia ini. Insya Allah akan khusyuk. Dan kalau sholat itu diusahakan, itu kita menganggap ini adalah sholat terakhir kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Salli salata waddi' Sholatlah kamu seakan-akan seperti sholatnya orang yang perpisahan, orang yang mau mati. Jadi ketika anda sholat, anda eh, mengatakan dalam diri anda ini adalah sholat terakhir saya. Saya nggak akan sholat lagi setelah ini. Itu bisa membantu untuk khusyuk. Eh, kemudian eh, kalau sholat jamnya mepet. Yang penting pokoknya usahakan sholat sebelum waktunya habis. Tapi juga nggak boleh diulur-ulur waktunya ya. Karena tadi ayatnya jelas surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun celakalah orang yang sholat yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Di antara makna lalai adalah mengakhirkan waktunya. Ya, seperti itu. Namun demikian Anda tetap wajib sholat. Jangan sampai dibiarkan sholat itu lewat waktunya habis. Dan nanti insya Allah juga ada pembahasan tentang bagaimana orang yang sakit kalau sholat. Bagaimana musafir kalau sholat. Itu penting. Insya Allah semuanya akan dibahas. Dan mudah-mudahan eh, bermanfaat. Bentar ya. Ya, Fadol silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dicintai Allah. Bagaimanakah jika kita mencintai suatu surat, misal surat Al-Ikhlas dan selalu membacanya setiap sholat setelah Al-Fatihah? Baru kemudian surat yang lain. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, orang yang mencintai surat Al-Ikhlas karena di sana ada sifat-sifat Allah, makna ketauhidan, Eh, dia akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana ada seorang sahabat uh, dijadikan imam, tiap-tiap selesai baca surat ya dalam sholatnya selalu baca Fatihah. Atau sebelum baca eh, selalu baca Al-Ikhlas, setelah baca Fatihah baca surat lalu Al-Ikhlas. Atau setelah Fatihah Al-Ikhlas dulu lalu surat. Lalu dilaporkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, eh, "Apa yang membuatmu melakukan itu?" Selalu baca Al-Ikhlas seperti itu. Kata beliau, anak ibu ya Rasulullah." Saya cinta kepada surat Al-Ikhlas ya Allah. Karena di sana ada sifatnya Allah, sifat tauhid mengisahkan Allah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Ya, cintamu kepada surat itu memasukkanmu ke dalam surga. Jadi boleh ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan itu nggak boleh diingkari karena Rasulullah sallallahu tidak mengingkari. Namun ini bukan sunnah karena tidak ada sahabat yang melakukan itu. Ini kasus ya, kasus. Jadi misalnya kalau orang itu oh, baca Fatihah lalu baca surat kemudian setelah surat baca Al-Ikhlas, itu nggak apa-apa. Atau baca Fatihah dulu, setelah Fatihah Al-Ikhlas lalu surat. Ada riwayatnya seperti itu. Itu diperbolehkan tidak mengapa. Di sana ada sifat-sifat Allah ya, qul wallahu ahad, Allahus samad ya, keesaan-keesaan. Dan orang yang cinta surat itu akan masuk ke dalam surga berkat surat itu insyaallah. Baik, ya, berikutnya Ustaz. Tonton silakan. Assalamualaikum Ustaz Abdul yang dicintai Allah Apa yang dimaksud di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kedua dan ke sembilan Syukron Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin atas doanya Semoga Allah mencintai anda dan kita semuanya Maksudnya adalah Alladzina hum fi salatihim khashi'un Dan yang sembilan Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun Maksudnya adalah orang itu yang khusyuk dalam salat Dan orang yang menjaga salat Ya kalau khusyuk jelas ya Khusyuk hatinya hadir ya Kemudian kalau menjaga sholat, ya menjaga waktunya, menjaga tata caranya, rukuknya, sujudnya, dan yang lain-lainnya. Tidak cepat-cepat, ada tumak nina, dan semisalnya. Seperti itu, menjaga sholat. Eh, kemudian, eh, sebentar kita lihat eh, yang jamnya masuk dahulu ya. Fadol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ibu saya sedih karena terkadang sudah diupayakan sedemikian rupa saya tidak bisa tepat waktu sholatnya. Karena uh, punya baby. punya baby dan karena juga kecapean. jasa khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah merahmati Anda dan semuanya. Uh, walaupun Anda seorang ibu ya, jangan jangan sampai mengakhirkan sholat gara-gara sibuk dengan bayi, dengan anak atau dengan gara-gara capek ya. Anda punya anak berapa sih? Eh, banyak orang yang punya anak 20, ada orang punya 23, ada orang punya anak 14, ada orang punya anak 20, ada orang punya anak 10, ada orang punya anak 7. Tapi mereka tetap istiqomah sholatnya. Sholat tepat waktu dan mereka juga bisa menjaga kekhusyuan. Jadi jangan sampai gara-gara sibuk e, mengasuh anak, akhirnya Anda merasa capek, malas sholat atau malah waktunya nggak tepat. Jangan ya, jangan. Eh, yang penting uh, Anda bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengasuh anak, mendidik anak, jangan lupa tawakalnya kepada Allah. Kalau ada masalah jangan diserahkan kepada diri sendiri, minta bantuan Allah. Kita berusaha badan kita, hati kita bergantung kepada Allah sehingga kita tidak akan merasakan uh, capek dan payah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan sholat tepat waktu ya. Sholat tepat waktu, ada kemauan, ada jalan. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Abdul Saladrome yang dimuliakan Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dakwah dan dakwah. Ustaz, sholat tepat waktu itu definisinya awal waktu atau bagaimana? Wassalam dari Bapak Lestari di Singosari. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lestari ya, amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, jadi salat yang tepat waktu definisinya apa? Memang ada riwayat hadis yang menyatakan afdalul a'mal as-salatu fi awali waktiha. Ada juga riwayat as-salatu ala waktiha. Amal yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Ada alafat yang mengatakan amal yang paling afdal adalah salat tepat waktu, ya tepat waktu. Karena memang ada salat yang dianjurkan di awal waktu, ada yang memang yang memang dianjurkan diakhirkan. Seperti salat subuh, salat duhur ya, salat asar, salat maghrib itu di awal waktu. Kecuali sholat duhur kalau musim panas ya, dan kita nggak ada musim panas ya, di awal waktu jangan diakhirkan. Sholat isya memang disunahkan diakhirkan, tapi tidak sampai melebihi pertengahan malam. Karena pendapat yang kuat ya, isya itu habisnya pertengahan malam, itu dalil yang kuat. Walaupun selama ini kita mengenal sampai masuk waktu subuh, ya memang beda pendapat. Tapi kalau kita kembali kepada dalil, ya pertengahan malam saja habis waktunya. Jadi sholat isya disunahkan diakhirkan, itu kalau tidak memberatkan dan tidak khawatir ketiduran tidak khawatir ketiduran. Jadi begitu. Jadi ada yang di awal waktu, ada yang di akhir waktu. Kalau kita sholat isya itu khawatir ketiduran kalau di akhir ya di awal waktu nggak apa-apa, boleh. Kemudian yang lalu juga ada pertanyaan ya, bagaimana kalau seorang wanita jam 3 malam itu dia bersih dari haid? Apakah boleh mandinya setelah adzan subuh? Eh, saya jawab boleh mandinya setelah adzan subuh. Lalu dia puasa hari itu dan dia sholat subuh itu boleh. Kemudian ada yang tanya, apa dia nggak sholat isya? Nah, di sini kembali kepada perbedaan pendapat. Kalau bagi yang berkeyakinan Isya itu waktunya sampai subuh, ya memang dia harus mandi jam 3, harus sholat Isya. Kalau memang dia punya keyakinan seperti itu. Tapi bagi yang punya keyakinan Isya itu waktu sampai pertengahan malam saja, ya dia nggak wajib sholat Isya karena waktunya Isya sudah habis. Dan itu waktu oh, ya, ya, pendapat yang kuat. Sebagaimana hadis yang sahih dan sarih tentang waktu Isa uh, eh, waktu Isa itu wa waktu nis wa waktu al-isya ila nisfil lail. Waktu Isa sampai pertengahan malam. Ya, dalilnya jelas sekali. Yang sampai subuh itu masih samar-samar. Sehingga al Hafid Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari, uh, beliau mengarang Fathul Bari itu eh, uh, 25 tahun lebih. Itu syarahnya Sahih Bukhari yang paling luas. Beliau mengatakan di dalam Fathul Bari itu walam ara tidak di waktu isya'i ila tulu'il fajri sorry sharihan put Itu kata-kata beliau. Kata beliau saya tidak menemukan satupun hadis yang sahih dan secara tegas, secara jelas, secara gamblang mengatakan waktu isya sampai subuh. Tak menemukan beliau. Yang ada samar-samar. Justru yang jelas, yang gamblang itu sampai uh, pertengahan malam. Itu tentang perempuan haid yang sucinya jam 3 subuh mandinya ya. Mudah-mudahan jelas dan bisa difahami dengan mudah. Ini mohon maaf kalau saya jawabnya agak cepat tadi ya, karena memang SMS yang masuk sangat banyak. Fadl. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang di awal sholat ada perasaan riak muncul. Tetapi perlahan seiring dengan bacaan sholat yang saya baca, misalnya di tengah sholat, saya bisa gusuk dan rasanya riak itu hilang. Apakah sholat saya bisa diterima ataukah hal itu berarti saya tidak bisa mendapat kesempurnaan pahala sholat? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Jadi ria itu beramal ingin didengar orang ya, ingin dilihat orang, pamer ya. Eh, bagaimana kalau orang sholat ada perasaan gitu? Kalau hanya ada perasaan saja jangan dihiraukan, itu setan itu ya. Itu setan yang sengaja memberikan was-was. Jadi setan sengaja memberikan was-was memberikan was-was, eh, kamu riak, kamu riak, kamu riak, teruskan aja, jangan dihiraukan. Diteruskan aja, jangan dihiraukan ya. <clears throat> Dilawan, diperangi. Anda berusaha kembali kepada kekhusyuan lagi dan sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syaitan itu selalu memberikan was-was. Eh, kamu riak, kamu riak, kamu ujub, kamu ini, kamu itu macam-macam, tapi jangan eh, dihiraukan. Dilawan terus sambil terus menjaga kekhusyuan sehingga uh, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian berikutnya uh, fadal silahkan. Baik Ustaz, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana hukumnya membaca basmalah sesudah tabaratul ikram sebelum baca doa iftitah? Syukran kasir jazakallahu khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah wa iyyakum. Jadi basmalah itu dibacanya bukan sebelum doa iftitah. Jadi basmalah itu dibacanya ketika Al-Fatihah. Jadi bukan sebelum doa iftitah yang keliru. Jadi takbiratul ihram eh, kemudian baca doa iftitah atau istiftah. Lalu setelah itu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu baca bismillahirrahmanirrahim, ya baca Fatihah. Jadi bukan dibaca sebelum doa istiftah ya. Mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami. Kemudian berikutnya lagi uh, Fadl. Baik. Allah dan Bentar ini mungkin tersambung ini ya. Sambungannya kita cari aja. Kayak sambungannya kayaknya tidak ada ini. Ya ini sepertinya bersambung, cuman sambungannya nggak ada ya, putus ya. Iya. Kita lewati aja. Ya. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustaz. Buku fikih salat yang lengkap karangan siapa? Waktu salat Isya benar sampai kapan? Jazakallahu khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallahu. Kalau Anda tanya buku fikih salat yang lengkap ya, yang lengkap itu ada tapi sangat lengkap sekali dan beberapa jilid dalam jilid-jilid yang cukup besar. Ada insya Allah tiga jilid. Itu judulnya adalah Ensiklopedi Salat. Ensiklopedi Salat. Itu diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Pustaka Imam Syafi'i, Ensiklopedi Salat. Ya. Itu lengkap sekali dan ya, buku itu bisa dijadikan pegangan sudah cukup lengkap sekali. Beberapa jilid ya dan mungkin ya agak mahal sedikit karena memang agak lux ter apa namanya covernya hard cover. Waktu isya ada sudah dijawab ya. Ya, Fadl silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh sholat terus menerus setelah sholat isya? Dan berapa dan berapa jumlah sholat tahajud? Dan saya jika sholat cuma baca al-fatihah saja karena saya belum bisa doanya. Dari Joni Gada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah sholat isya ya, orang mau sholat uh, mutlak ya, atau mutlak dua dua dua dua dua boleh itu nggak apa-apa. Itu berdasarkan hadis sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili matna matna." Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahidatan eh, sholat malam itu dua dua tanpa batas, dua dua dua dua dua dua dua. Kalau khawatir masuk waktu subuh sementara dia belum sholat witir, maka ditutup dengan satu rakaat sholat witir. Nah, begitu. Kemudian ah, baca Fatihah saja nggak cukup ya. Kalau rakaat pertama dan kedua itu di, disunahkan baca surat. Kalau Anda yang ya kalau Anda tanyakan sahnya ya sah-sah saja sholat. Tapi yang benar, yang sunnah rakaat pertama dan kedua itu setelah Fatihah baca ah, surat. Ada rakaat ketiga dan keempat memang uh, tanpa membaca surat Fatihah saja. Semoga jelas dan belajarlah kalau Anda mungkin doa-doanya belum hafal, ya dibaca, dipelajari doa-doanya Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Orang kalau mau belajar sholat itu dimudahkan oleh Allah. Digampangkan ya. Ya, Fadl. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Wasalid Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh habis sholat jamaah di masjid terus sholat jamaah di rumah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini boleh ya, setelah sholat jamaah di masjid, lalu eh, pulang ke rumah sholat jamaah lagi boleh. Ini dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah di masjid bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi makmum, lalu pulang ke rumah, uh, pulang ke kampungnya. Di kampungnya beliau sholat lagi isya ya, sama-sama sholat isyaknya, jadi imam di kampungnya. Jadi itu boleh ya. Jadi bagi keluarga yang mau sholat jamaah di rumah, eh, bapak ibu, rumah tangga semuanya, maka yang laki ke masjid dulu, sholat di masjid jamaah karena wajib ke masjid. Insyaallah besok akan diterangkan hukumnya. Lalu setelah dari masjid pulang ke rumah, sholat lagi di rumah itu nggak apa-apa eh, untuk sholat dengan keluarganya itu boleh. Dan sholat yang kedua itu nilainya adalah nilai sholat sunnah. Walaupun dia niatnya sholat isya ya, tapi nilainya itu nilai sholat sunnah. Karena yang yang wajib bagi dia sudah gugur. Kewajibannya sudah gugur bagi dia. Sebentar ya. Iya, sebentar kita cari yang ini ada beberapa informasi ya, katanya eh, sering putus-putus suaranya ya. Dapat beberapa informasi, ya mudah-mudahan nanti diperbaiki lagi ya. <clears throat> Iya, silakan. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya sholat sendiri tepat waktu apa jamaah dengan suami tapi tidak tepat waktu. Syukran wassalamualaikum dari pendengar setia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah menyertai Anda dan semuanya. Jadi seorang istri ya, apakah sholat sendiri tepat waktu atau nunggu suami tapi nggak tepat waktu? Uh, suaminya terlambat berapa menit? terlambatnya suaminya berapa menit dulu. Kalau kalau misalnya sholat duhur ya, misalnya nunggu suami setengah jam, ya nggak apa-apa ditunggu setengah jam. Karena duhur waktunya panjang. Duhur itu kalau sekarang waktunya ya mulai dari setengah dua belas sampai jam tiga kurang seperempat. Ya, panjang. Jadi kalau sekiranya nunggu setengah jam aja nggak masalah, setengah jam ditunggu. Tapi kalau nunggunya jauh sekali, satu jam lebih, ya Anda sholat sendiri aja, sholat sendiri ya, sholat sendiri. Dan nanti kalau suami datang mau sholat lagi boleh jamaah lagi dengan suami, sebagaimana yang baru saja diterangkan tentang kisahnya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Sebentar ya, sebentar. tentang zakat sabar dulu ya. Di sini ada beberapa hal yang yang ditanyakan tentang zakat. Ya, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para imam di tempat saya baca Quran masih sering salah. Saya sudah pernah mengingatkan tapi kurang ada respon. Apakah lebih baik sholat ya, munfarid? Ya itu aja, itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, para imamnya ya, imamnya bacaan Qurannya eh, sering salah. Eh, diingatkan nggak ada respon. Apakah baik sholat munfarid? Kalau memang mereka diingatkan nggak mau, ya Anda sholat sendiri aja. Atau cari jamaah lain ya. Cari masjid lain, sholat di sana. Karena mestinya orang itu kalau diingatkan malah berterima kasih. Dia senang diingatkan. Bukan malah marah, malah merasa terhina. Jadi kalau memang diingatkan nggak mau, ya sudah Anda cari masjid lain yang imamnya bacaannya benar. Apalagi kalau yang salah itu Al-Fatihah. Fatihah itu rukun sholat. Kalau Fatihahnya salah, uh, fatal, ngerubah makna, ya sholatnya nggak sah. Sholatnya uh, eh, tidak sah ya. Ini sebenarnya SMS yang masuk ini cukup banyak. Sampai sekarang juga masih yang belum terjawab juga banyak. Yang masuk ada 74 totalnya. Dan mungkin yang terjawab tadi baru sebagian kecil. Jadi mohon maaf ya, nggak bisa dijawab semuanya. Dan waktu kita sudah habis. Uh, silahkan ditanyakan pada waktu yang lain. Mudah-mudahan uh, bisa dijawab pada waktu-waktu berikutnya. Insya Allah. Dan besok kita masih melanjutkan materi tentang uh, sholat ini, pentingnya sholat berjamaah. Dan marilah kita sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala uh, mendengarkan, mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wa sallim tasliman kathira اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami yang paling luas adalah ketika kami sudah berusia tua nanti ya Allah. Dan ketika umur kami hampir habis. Jadikanlah saat itu rezeki kami adalah rezeki yang terbanyak sehingga kami tidak mengkhawatirkan masalah rezeki ketika sudah tua nanti. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana fi durina wa barik lana fi arzaqina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, jadikanlah rumah kami luas dan kami merasa luas di dalamnya dan berilah barokah kepada rezeki yang Kau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa an. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari karuniamu dan rahmat kasih sayangmu, karena sesungguhnya tiada yang memilikinya kecuali engkau. Ya Allah, kami mohon kepadamu dan ini yang selalu kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau mewafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا الله Engkau Maha Pemaaf Engkau suka memaafkan maafkan kami Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Allahumma rizqna lazzatan nadhr ila wajikal karim, warzuqna ridhaka alladhi tasfatu ba'dahu abada. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia, dan berilah kami rezeki ya Allah berupa ridhamu, dan kau tidak murka lagi kepada kami selama-lamanya. Allahumma ij'alna hadina muhtadin hudatan mahdiyin ghaira dallin wala mudillin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, yang mendapat hidayah dan memberi hidayah dan kami berlindung kepadamu daripada menjadi orang yang sesat lagi menyesatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.